Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, suami saya sering marah-marah bahkan melampaui batas kepada istri dan anak-anak saya, marah dengan ucapan bahkan fisik. Saya ragu akan kehalalan bahkan keharuman hubungan kami karena suami saya hampir selalu mengucapkan kalimat cerai ketika marah. Sekarang saya sudah mendaftarkan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama dan sidangnya insya Allah tanggal 13 Juni. Sebelum waktu sidang saya ingin pendapat dari Buya masih halal atau sudah haramkah kami karena saya merasa bingung dari pengadilan agama bilang halal karena talak satu dan dua disebut sah jika diputuskan oleh pengadilan agama. Begitu Buya pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan semacam ini tidak bisa diselesaikan di majelis umum semacam ini. Kita harus tahu dulu detailnya permasalahan. Cuman secara umum begini gambarannya. Kalau hukum fikihnya, kalimat cerai yang diucapkan oleh seorang suami jatuh cerai. Satu. Suami yang suka mencaci lagi marah-marah tanpa sebab ada salah. Bukan suami yang benar. Kekuatan seorang suami adalah untuk ngayomi, bukan kekuatan adalah untuk mencaci dan berbuat dolim. Cuman kesalahan suami pun kadang tidak serta-merta dia melakukan kesalahan. Jadi semuanya harus koreksi diri dong. Kenapa kok suami marah-marah? Itu kan pilihanmu dulu tahun pertama nikah bukan marah enggak mungkin dia menjawab enggak tahun kedua enggak tahun keempat kok jadi marah ada apa ini jangan-jangan kamu yang bikin marah kan kita tidak tahu makanya dimarahi dulu ini yang bertanya ini <laughs> jangan-jangan suamimu jadi marah-marah gara-gara kamu nih kamunya tidak peduli suat suami sakit cewek kamu ngurusi dirimu sendiri ngurusi apa namanya kok? apa salon segala macam wah suaminya merintih-merintih misalnya atau apa lagi atau kamu tidak peduli dengan suami sudah dipeseni berkali ada ada kadang-kadang kejahatan suami juga karena istri karena suami ada punya emosi manusia dia bukan nabi sebenarnya sederhana mula-mula kalem dan sebagainya cuman suaminya istrinya itu cuek bebek ma tolong ma uh, papa nih papa abah lagi keluar nih bajunya tolong diangkat ya dari jemuran karena besok dipakai untuk ke pengajian atau ke kantor. Iya pak. Pulang dari rumah sudah kehujanan, bajunya masih di luar. Hmm, kehujanan. Masih sabar nih yang pertama. Sabar, ngomongnya masih sabar. Yang kedua pak Lupa, sepatu taruh di luar. Bu, tolong sepatu bapak tolong masukin, nanti takut kena hujan. No, sepatu. Baik. Tadinya apa? Pulang semacam hujanan lagi ayo kira-kira anda sebagai seorang suami bagaimana kira-kira kan begitu ya ini eh, tidak pernah dengar omongan, tidak pernah peduli saya dengan kepentingannya sendiri jadi bisa saja seorang suami itu jadi pemarah karena istrinya mungkin makanya sekarang koreksi diri semuanya sehingga kalau nyuruh yang ketiga sudah tidak pakai ma tolong umi tolong atau istriku suamiku atau Ente coba keluar sekarang, keluar telepon. Keluar, cepat keluar. No. Ada Pak. Coba nih, itu ada kelihatan sepatu kan sepatu. Iya, ambil, ambil, ambil, ambil. Ah, kan udah gitu ngomong sudah enak. Angkat keluar, no. udah enggak enak. Sebab pakai pesan enggak paham dia. <laughs> sudah mulai kasar ngomongnya ya. Akhirnya perintahnya sudah pakai kalau jangan lupa awas ya. Udah tidak enak tuh. Eh, kan. Gara-gara istrinya bebel. Ibu harus punya pengajian khusus dengan Buya bagaimana menaklukkan seorang suami sederhana ibu yang patuh ibu yang dengar jangan banyak hujah suamimu pasti takluk nah, ini rumusnya sederhana tuh jangan khawatir pak tenang aja dengan saya kita satu madhab ya. <laughs> jadi menaklukkan suami itu enak kadang-kadang urusan sepele harus debat dengan suami ah, tapi wahai para suami istrimu adalah amanat berbuat dolim kepada istri adalah sebesar-besar kedoliman kok tega bentak istri tanpa sebab itu suami gila kata Nabi ini orang hilang akalnya siang harinya dipukuli malam harinya digauli orang sakit sakit dia gila gila orang itu ada suami gila betul istri itu lembut gak perlu pakai kasar kalau ada seorang suami naklukkan istri saja pakai pukulan pakai ancaman cerai ah, suami gak punya kelebihan ya cek cek tahu ya, cek cek itu cemen Nah kalau kan suami pakai bentakan ya suami model apa itu? Kau sanjung tuh. Biarpun hitam kau bilang manis itu sudah wah sudah sudah Biarpun ada begini, jadi bilang kan kelebihannya saja. Semuanya mungkin tidak pantas rambut yang bagus bilang sanjung rambutnya. <laughs> Ada tuh indah pokoknya gampang dia. Istri itu sanjung dia adalah halal bagimu. Dia merawat anakmu, dia menyusui anakmu, dia mengambil anakmu, mengandung anakmu. Lalu ada suami bentak istri itu? Gak masuk akal. Tuh apalagi sampai nempeleng tinju sama istri ya mesti menang pernah sana ke Israel sana kalau berani kau perang sama orang Israel orang Yahudi sana ini tolong tolong wahai para suami sudah adil bu satu-satu ya satu-satu makanya pulang indah semuanya ini cubit-cubitan nanti habis rumah ah, ya. Gak ada kayak tadi itu suami saya marah setiap hari tunggu dulu dong sebabnya apa jangan-jangan kamu yang bikin sebab Baik. Kalau memang ternyata suaminya benar-benar sudah tidak benar dan ya, ketahuilah, damaikan dulu. Ada jangankan ada permasalahan. Apa sih menjadi sebab? Kadang ya orang seorang istri tidak kalau perlu bertanya apa sih yang menjadi karena apa yang menjadi sebab suaminya marah mungkin kebutuhan yang sangat pribadi ada sebagian istri itu adalah urusan pribadi juga ogah-ogahan maka maka Nabi dalam satu hadis Nabi mengancam ibu dalam hadis Nabi yang berbunyi idza ta'arrajul imra'atahu ila firashihi kalau seorang suami mengajak istrinya ke kasurnya fa'abat kemudian istri itu ogah-ogahan nah, fa'bata qadbana kemudian suaminya tuh naik pitam marah semalam al-adadul malaikatu malaikat mengutuk wanita tersebut hatta tusbih sampai malaikat pakai perempuan itu masuk waktu pagi Ibu nggak usah khawatir. Ini justru hadis yang paling indah untuk kaum wanita. Seorang wanita diajak kemana tadi? Ke atas kasur, bukan disuruh nyangkul, Bu. Ini kadang-kadang wanita wanita yang sakit itu memahami hadis ini berbeda. Kamu bukan suruh berjemur di bawah terik matahari. Kamu bukan suruh naik gunung, bukan suruh naik pohon kelapa. Nah, tetapi kamu disuruh ke atas kah? kasur. Lah kok ogah-ogahan? Hah? dikutuk malaikat sampai pagi suruh enak suruh indah sampai dikutuk kalau nggak mau kan enak kalau kamu nggak mau makan enak nanti tak bunuh ada ndak gitu kan aneh gitu anda paling suka dengan sate ini sate anget kalau tidak makan tak bunuh kira-kira gimana ya ya kayak seperti itu maksudnya ini sebutnya kalimat yang paling indah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuman banyak wanita-wanita semacam itu bikin suami marah kalau sudah giliran suaminya, mohon maaf ini ini majelis perlu kami sampaikan. Di saat suaminya ada mau tuh, di saat suaminya ada tanda-tanda ingin begitu. Ini ibu-ibu tuh banyak yang nyuci piringnya jadi lama-lama, nutup pintu lama-lama. Ya, betul Pak gitu. Iya itu syuf. Yang mana ini? Awas hati-hati Bu. Sudahlah. Ini ada banyak berhujah ini. Ada emosi, ada hawa nafsu nafsu. Tidak seperti itu Bu ya, soalnya. Tapi suami pun juga seperti itu. Ayomi, kekuatanmu adalah untuk ngayomi ya. Tidak pantas. Di sini tidak boleh ada laki-laki yang kasar dengan istri. Kalau kamu lemah masalah ekonomi, itu dari Allah. Tapi tidak bu bukan berarti kamu harus kasar dengan istrimu. Lemah ekonomi, gantilah dengan kalimat maaf. Gantilah dengan pengabdian. Mungkin suami istrimu yang pandai cari duit, tapi bukan kamu menikmati istrimu tapi karena kamu lemah mungkin seorang laki-laki sakit dan sebagainya stroke dan sebagainya istri yang ibu kerja dan sebagainya kalimat makna harus kadang-kadang sudah Masya Allah ada nasib buruk lagi ada laki-laki gila sudah nggak ngasih nafkah kasar ngambil duit sama istrinya oh ini gila bener tuh manusia istrinya juga gila itu istrinya juga gila suami gitu diambil dipilih gila semuanya macam Hidup tidak boleh seperti itu. Hidup itu adalah saling melengkapi, harus indah semuanya. Ya, ibu dengar saya, ibu solehah semuanya. Bapak ini senang semuanya dengan gue, ngasih hadiah semuanya hari ini. dah, ya. ini. Jadi permasalahan yang kami amati selama ini problem itu kadang-kadang kurang komunikasi. Ada kekurangan di pasangan tidak dikomunikasikan, seru terus menjadi permusuhan. Sampai terjadi kalimat cerai, kalimat ini. Jadi tidak serta-merta waktu pengantin baru juga indah-indah aja kok. Ya tiba-tiba pengantin lama punya anak tiga mesti yang tambah cinta tambah kasih punya anak lima tambah cinta tambah kasih ternyata ada problem ada apa di balik ini semuanya makanya perlu namanya hakam penengah makanya carilah penengah siapa penengah itu penengah antara engkau dengan anakmu penengah antara engkau dengan suamimu siapa orang yang sebenarnya menjadi titik temu apakah itu guru yang kau cintai guru yang dicintai suamimu guru yang kau cintai guru dicintai oleh anak-anakmu ini menyelesaikan permasalahannya kalau pada zaman dulu kan punya masalah suami istri langsung ke Nabi, baru nerusin Nabi dan sebagainya. Makanya sangat pincang, suaminya dekat sama ulama, istrinya dekat sama artis kacau. Nggak ketemu judulnya. Istrinya sering datang ke ulama, suaminya tidak, nggak bisa ketemu. Bahkan kalau suaminya mau diajak ke rumah ustadz, paling saya nanti mau dimarahin. Sudah gitu dulu. Ini model ada orang begitu atau sebaiknya seorang istri diajak ke sini itu nggak mau. Halo, paling saya diadili nanti. Loh. Makanya Anda wahai para istri bawa suamimu ke majelis yang mulia. Hei para suami, para suami istri, bawa istrimu ke majelis yang mulia. Nanti ada titik temu di situ. Kalau dengar sini, makanya ibu ini ibu-ibu yang hari ini ke sini, suaminya nggak dibawa tuh nyesel. Bapak-bapak juga begitu. Kalau bapak istrinya nyesel karena semuanya harus seimbang. Ilmu harus seimbang wallahu alam bisawab.